Kita sampai pada halaman 8 masih berkaitan dengan ucapan beliau tentang akidah atau manhaj ahli kalam yang berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya dalam akidah kelompok ahli kalam mereka menetapkan ataupun menafikan sifat Allah tentunya berlandaskan akal semata dan di antara ciri akidah mereka itu sangat amat jauh dari kemudahan ataupun dengan kerutan, ya, kesulitan dan lain seterusnya. Dikatakan oleh beliau, ya tadi zalik bil isyara ila wahidin minha. Eh, di antara kerutan atau ketidakjelasan akidah ahli kalam dalam menetapkan atau menafikan sifat Allah Subhanahu wa taala Salah satu contohnya kata beliau, wahwa nafyul jismi. Kelompok ahli kalam menafikan jisim bagi Allah Subhanahu wa taala. Eh jisim itu kalau terjemahannya tubuh ya, badan. Ya, al jism. Bahasa Indonesia juga jelas ya jisim ya. Ah, jasmani ya. Wahwa nafsul jismi. Eh mereka menafikan jisim bagi Allah Subhanahu wa taala maka kita ahli sunnah wal jamaah ketika mendengarkan ucapan mereka ini jangan langsung gegabah untuk kita menerima atau menolaknya. Ya. Sekali lagi dalam masalah ini harus ada perincian. Kata Asyikh fa'innau yahtamil an yurada zatun musyabihatun lil makhlukat bisa jadi yang mereka maksudkan dengan menolak jisim di sini adalah Allah Subhanahu wa taala itu memiliki zat yang serupa dengan makhluk. Ya. Wa ala hadzal ihtimal yuraddu lafzu wal ma'na jami'an. Kalau yang dimaksud dengan jisim di sini adalah jisim ya tubuh yang serupa dengan makhluk, maka kita tidak mau menerima lafadznya dan juga sekaligus apa maknanya. Jadi kalau ada kata-kata al-jisim ya bagi Allah Subhanahu wa taala kita tidak boleh langsung menolak ataupun menerimanya namun kita tanya dulu apa yang Anda maksud dengan jisim tersebut. Kalau yang dimaksud dengan jisim itu adalah zat yang menyerupai makhluk, kita tidak mau apa? menetapkan kata jisim eh, secara lafaz ataupun apa maknanya karena itu apa bertentangan dengan firman Allah laisa kamitsli syai'un wa huwa samiul al basir tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah dan dia maha mendengar lagi maha maha melihat Lianna Allah laisa syai'un wa huwa samiul basir karena Allah tidak ada sesuatu yang serupa dengannya dan dia maha mendengar lagi maha melihat Wa in urida bihi dzatun qa'imatun bi nafsiha mubayinatun lil makhluqat muttasifatun bi sifatil kamal fa inna hadzal ma'na haqqun. Kalau yang dimaksud dengan jisim itu adalah zat yang berdiri sendiri yang jauh dari makhluk tidak serupa dengan makhluk dan sesuai dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala atau zat tersebut tersifati dengan sifat-sifat yang sempurna, maka ini adalah makna yang yang hak. Ya, saya ulangi lagi, kalau ada orang mengatakan jisim bagi Allah, ya, kita tanya dulu apa yang anda maksud dengan jisim bagi Allah itu. Jasmani bagi Allah ya, kalau terjemahnya jisim itu jasmani, tubuh atau badan. Kita tanya apa yang anda maksud dengan jisim tersebut. Kalau dia mengatakan yaitu zat yang serupa dengan makhluk maka kita katakan kita tidak mau menetapkan hal itu secara lafaz ataupun apa maknanya karena Allah mengatakan walam yakul lahu kufuwan ahad laisa kamitsyi syai'un wa basir kalau dia ditanya apa mana jisim bagi Allah dia mengatakan jisim itu maksudnya zat yang berdiri sendiri kemudian tidak serupa dengan makhluk dan dia tersifati dengan sifat-sifat yang sempurna maka kita katakan ini makna yang layak bagi Allah itu makna yang benar ya. akan tapi kata beliau wala anillah dan tidak boleh ditolak dari Allah Subhanahu wa taala wa inna ma yuraddu hadzal lafdhu listimali ala makna haqqin wa makna batil akan tapi yang kita tolak lafadznya kita tidak mau menetapkan lafadz apa jisim bagi Allah kenapa tidak ada dasarnya dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Alaihi Wasallam Eh kalau kita menyatakan maknanya benar namun kita tidak mau mengikuti apa lafadznya tersebut karena bisa jadi kata-kata jisim tersebut itu apa? Bermakna ganda. Bisa bermakna hak, bisa bermakna batil tadi. Ya. Kemudian ahli kalam ketika mereka mengatakan Allah tidak berjisim, itu diantara maknanya mereka ingin menolak sifat wajah bagi Allah, sifat tangan bagi Allah, sifat eh, telapak kaki bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena kata mereka itu jisim yang serupa dengan apa? Makhluk. Kita katakan tidak. Ya, kalau yang dimaksud dengan jisim itu adalah zat yang Allah sebutkan tadi di dalam Al-Qur'an, wa yabqa wajhu dzul jalali wal ikram, bal Maka kita apa? Ya, kita tidak mau me nerima kata-kata jisim tersebut. Ini sekali lagi setiap lafaz yang dibawakan oleh ahli kalam tentang sifat Allah yang tidak ada nasnya dalam Al-Quran dan Sunnah kita perinci terlebih dahulu. Contoh yang lain, ahli kalam mengatakan Allah tidak memiliki arah tempat. Ya. Sekali lagi, ahli kalam mengatakan ya Allah tidak di sebuah arah maka kita tanya dulu, apa maksud dengan arah di situ? Kalau yang mereka maksud dengan arah itu adalah Allah diliputi oleh makhluknya, oleh arasnya, oleh langit dan bumi, maka kita tolak kata-kata apa al jihah atau arah. Ya. Namun kalau yang dimaksud dengan arah tersebut Allah ada di atas aras, di atas langit dan tidak diliputi oleh aras oleh langit, maka kita apa? Tetapkan makna tersebut namun lafadznya kita tidak mau menetapkannya. Kata-kata al-jihad kita katakan sesuai dengan syariat Allah Ar-Rahman ala asistawa Allah fis sama. Jadi sekali lagi memang inilah ahli kalam mereka akidahnya apa? Tidak jelas. Penuh dengan apa? Kemungkinan-kemungkinan. Namun yang jelas mereka di atas al-batil ini sekali lagi ahli sunnah wal jamaah akidahnya jelas. Seperti tadi kita katakan ar-Rahman al astawa sesuai dengan lafaz Al-Quran, sesuai dengan lafaz hadis Allah fis sama. Tidak seperti kelompok ahli al-kalam. Wa inna ma yaddu hadzal lafzu istimali ala man haqqin wa ma'na batil. Eh, sekali lagi lafaz-lafaz seperti tadi jisim jihah. Eh, ya, ini kita tidak mau menetapkan lafadznya karena lafat itu mengandung dua kemungkinan tadi makna yang hak makna yang apa yang batil itu sekali lagi ahlul kalam memiliki akidah seperti tersebut tidak ada kejelasan memungkinkan banyak apa namanya makna ya tidak satu maknanya dan mereka pun dari situ bisa mengotak-atik itu juga sebagian alim bijak demikian Ya, sebagian ahli bijak itu di antara cirinya seperti itu. Tidak ada kejelasan. Terkadang pelin-pelan dalam berakidah. Contoh ketika Syekh Abdul Aziz ar rayyis seorang dai salafi di, eh, di negeri Saudi Arabia, di Riyadh khususnya, menjelaskan tentang kesesatan Muhammad Al-Arifi. Ya, mungkin antum heran, oh, Muhammad Arifi kok dikatakan sesat? Ya, emang sesat. Ya, dulu pernah pada waktu ada uh, apa istilahnya training imam di Masjid Alamin di sini sempat kita putarkan kajiannya Syekh Abdul Aziz Ar-Rayyis dalam membantah menyingkap kedok kesesatan Syekh Muhammad Al-Arifi. Di antaranya dia ini memiliki banyak keperintanan dalam bermanhaj atau dalam berakidah. Di antaranya masalah bolehnya memberontak kepada pemimpin kaum muslimin. Disebutkan di sini dengan bukti-buktinya. Dalam sebagian ceramahnya dia membolehkan memberontak kepada pemimpin kaum muslimin di sebuah negara Islam. Di lain waktu tidak membolehkan. Ya. Dalam salah satu sisi dia membantah Syiah habis-habisan. Sampai banyak salafiyun yang tertipu seolah-olah apa? Dia salafi. Padahal di lain yang di, di sisi yang lain dia bergabung dengan orang-orang Syiah. Eh, dia ikut seperti kalau dikatakan di sini ada ya. Di sana di Timur Tengah sana ada kumpulan ulama Timur Tengah yang dipimpin oleh Yusuf Kordowi, ya, eh, seorang hizbi, ya, bukan ahli ahli sunnah. Nah, dia sebagai anggota dari kumpulan ulama di Timur Tengah sana. Di antara anggota-anggotanya ada orang Syiah Rafidah. Eh, ini sekali lagi apa? Salah satu metode manhajnya alil bid'ah. pelin plan. Ya, omongannya tidak bisa apa? Dipegang. Ya, seperti orang-orang al-munafiqun. Idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalu ila syayatinim qalu inna ma'akum inna nahnu mustahzi'un. Apabila mereka bertemu dengan orang beriman, mereka mengatakan kami beriman sebagaimana kalian. Namun ketika mereka kembali kepada setan-setan mereka, mereka mengatakan kami bersama kalian kami hanya memperoleh orang-orang yang apa? Yang beriman. Yang dikenal dengan istilah belwajahin. memiliki dua wajah. Wajah al-sunnah, wajah apa? Alil bidah. Senyuman dan apa? Kebencian. Ya, terkadang dilawan, terkadang menjadi apa? Ya, eh, kawan lawan. Ini satu satu orang, wajahnya dua. Ya, ada wajah cinta, ada wajah benci, senyuman dan apa? Ya, emosi. Ini sekali lagi salah satu ciri orang munafik ahli bijak dan juga apa orang-orang sesat dan menyesatkan di antaranya ahlu al-kalam punya apa sifat kepelinplanan tidak jelas akidah mereka ahlu sunnah satu wajah satu manhaj tidak apa seperti bunglon kata beliau wa inna ma yuraddu hadha lafdhu listimali ala mana haqqin wa mana batil al-kalam memiliki lafal-lafal yang bisa ditarik kepada mana yang hak makna yang yang batil tidak jelas makanya al-sunnah memperinci tidak apa memutlakan dalam penolakan ataupun penerimaannya wasayati fi kalamil miqrizi qalu anis sahaba dan akan dibawakan nanti pada halaman 14 dan 15 dari kitab ini ucapan al mitrizi tentang sahabat Rasulullah Alaihi Wasallam Bagaimana akidah mereka. Kata beliau, fa'asbatu radhiyallahu anhum bila tasbihin. Para sahabat Rasulullah SAW, mereka menetapkan sifat-sifat Allah tanpa tasbih, tanpa menyerupakan dengan al-makhluk. Para sahabat ketika melewati ayat bal jauh mereka menetapkan apa adanya, Allah punya kedua tangan, tanpa menyerupakan dengan apa? Al makhluk. Tidak ada satu riwayat pun dari sahabat mereka apa? mentasbih ataupun mentakwil. Mereka tetapkan apa adanya. Wa nazzahu min ghairi ta'tilin. Mereka mensucikan Allah namun tanpa menafikan menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Makanya sudah sering kita sampaikan dalam memahami tauhid asma wa sifat, pahami ayat laisa kamitsli syai'un wa huwa samiul basir. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah dan dia maha mendengar lagi maha maha melihat. Laisa kamitsli syai'un ini menolak tasbih. Tidak menyerupakan dengan makhluk. Kita membaca ayat wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kekala wajahmu. Kita tetapkan Allah punya wajah tidak sama dengan wajah makhluk. Kemudian wahwa samil basir, dia maha mendengar lagi maha melihat, ini menetapkan. Ya, kalau tadi kami sih mensucikan, ini menetapkan. Artinya apa? Menetapkan sekaligus apa? Mensucikan dari penyerupaan. Mensucikan dari penyerupaan, tamu tetap apa? Menetapkan. Ini rumus dalam memahami tauhid asma wa sifat. Surat Asy-Syura ayat yang ke-11, laisa kamisi syai'un meniadakan penyerupaan dengan makhluk wahwa samil basir menetapkan Allah punya nama punya apa sifat pensucian tanpa penolakan atau tanpa penafian penetapan namun tanpa apa penyerupaan ini adalah kaidah dalam memahami tauhid asma wa sifat. Sudah sering kita sampaikan, ahlul kalam mengapa mereka jatuh ke dalam kesesatan dalam tauhid asma wa sifat? Karena mereka apa? Tidak memahami ayat ini. Mereka ketika membahas ayat yang terlintas dalam benak mereka kalau kita tetapkan Allah punya wajah, punya tangan, nanti serupa dengan makhluk. Maka ada yang menolak, ada yang mentakwil, ada yang mentafwid, menyerahkan nak mananya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun para sahabat mereka menetapkan tanpa tasbih ini seperti wahwa samil basir Wa min ghairi ta'til. Mensucikan tanpa apa? Menolak. Adapun ahli bidah, niat mereka baik. Dalam apa? Mentakwil. Ketika mereka mengatakan, wah kalau kita tetapkan nanti sama dengan makhluk, ya, kita takwilkan saja. Niatnya baik untuk mensucikan apa? Allah. Cuma mereka apa? Tidak sesuai dengan syariat ketika mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Itulah ahli bid'ah niatnya baik, salahnya apa? eh, cara eh, caranya yang salah, kaifiahnya yang salah. Seperti yang sudah kita sampaikan pada khutbah Jumat kemarin, kelompok teroris niat mereka masya Allah menegakkan khilafah Islamiyah, daulah Islamiyah. Kita nggak mengingkari niat tersebut, tujuan yang mulia. Eh, bukan seperti kelompok liberal yang tidak mau eh, adanya daulah Islamiyah. Kita katakan kita ingin adanya daulah Islamiyah, namun di atas ya atau di atas sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kelompok teroris niat ya, mereka baik untuk apa menegakkan kalimat Allah, namun salahnya, acaranya ah, yang apa? Yang salah. Eh, kefianya yang yang sedemikian al bidah niatnya mereka baik beribadah untuk mencari pahala dari Allah ridha Allah cuma salah caranya eh keliru dalam apa melaksanakan ibadah tersebut jadi eh, kita nggak menafikan tujuan mereka sangat mulia menegakkan apa syariat Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Akan tapi kita ingkari apa caranya yang keliru tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan pembunuhan, teror dan sebagainya. Ini bukan ajaran al-Islam. Eh, makanya di sini para sahabat metode mereka dalam memahami tauhid asma sifat mereka menetapkan tanpa menyerupakan mereka mensucikan tanpa tanpa meniadakan ataupun menafikan. Walam yata'arad ma'adhalik ahadun minhum ila ta'wili syai'in min hada. Tidak ada seorang pun dari sahabat yang mentakwil-takwil sifat Allah. Tidak ada riwayat seorang sahabat mentakwil eh, tangan Allah dengan kekuasaan Allah. Ya, mentakwil turunnya Allah seperti gambaran terakhir di dunia dengan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Eh, sebagian ahli bidah mengatakan yang dimaksud dengan turun ke langit dunia itu bukan zatnya Allah, namun rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Eh, sudah jelas Rasul mengatakan, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa taala." Rabb kami turun ke langit dunia sepertiga malam apa? Terakhir. Hina yabqa sulusul al-akhir. Ketika apa? Sisa sepertiga malam terakhir. Kemudian Allah mengatakan, "Man sa'alani la'utiyana Barang siapa meminta kepadaku, aku akan beri. Tidak mungkin yang mengatakan itu adalah apa? Rahmatnya Allah. Ini sungguh apa? Eh, sungguh batil kalau menakwilkan turunnya Allah dengan turunnya apa? Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang turun rahmat Allah seperti malam terakhir, berarti sebelum-sebelumnya atau sesudahnya apa enggak turun rahmat Allah. Kalau rahmat Allah hanya turun seperti malam terakhir kata pak ulama, habis semua manusia ini binasa semua manusia tanpa rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itulah ayat takwilnya alil bidah. Tidak ada seorang sahabat pun mentakwil turunnya Allah dengan apa? Turunnya rahmat Allah, perintah Allah apa yang yang turun zat Allah sesuai dengan kebesarannya. Tidak boleh apa ditakwil, takwilkan. Demikian pula alil bid'ah mentakwilkan firman Allah Ar-Rahman al asustawa. Allah bersemayam di atas aras dengan istaulah menguasai Padahal ini makna yang yang sangat batil. Yang pertama, tidaklah seorang sahabat pun yang mereka mentakwil istawa dengan apa? Istaula. Ulama tabi'in dalam Sahih Bukhari Abdul Aliyah, seorang ulama tabi'in mentakwilkan, mentafsirkan ayat Ar-Rahman ala istawa. Istawa artinya ala wartafa. Allah itu tinggi di atas al-arsh. Itu yang ditafsirkan oleh para ulama at-tabi'in. Tidak ada yang mentakbirkan, mentafsirkan dengan menguasai. Kemudian kata para ulama, kalau antum renungkan, ya, ucapan mereka ini terdapat pelecehan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Hadid, ya, "Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam, tsumma stawa 'alal 'arsy." Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa. Kemudian dia istawa 'alal 'arsy kalau diterjemahkan istawa dengan menguasai, antum eh, ya terjemahkan dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, kemudian dia menguasai ars. Berarti apa? Sebelum Allah menguasai ada yang menguasai selain Allah Subhanahu wa taala. Ini kufur. Karena apa? Berkaitan dengan tauhid ar-rububiyah. Nauzubillah min dzalik. Eh, maka ini adalah takwil yang yang baca Tidak ada seorang sahabat pun mentakwil istawa dengan istaula atau tangan dengan kekuasaan atau turunnya Allah dengan turunnya rahmat Allah. Eh, tidak ada riwayat pun dari sahabat Rasulullah itu menunjukkan para sahabat menetapkan apa adanya tanpa mentakwil-takwilkan. Warau bi ajma'ihim ijra' sifat kama warajat para sahabat Rasul SAW sepakat untuk memberlakukan ayat-ayat sifat sesuai apa adanya. Tangan ya tangan sesuai dengan kebesaran Allah. Eh, tidak sama dengan tangan makhluk. Itu yang dipahami oleh para sahabat Rasul SAW. Walam yakun inda arin minhum ma yastadillu bi ala wahdaniyatillahi ta'ala wa ala isa wa ala isbati nubuwati Muhammad sallallahu siwa kitabillah. Eh, tidak ada yang dipegangi oleh sahabat Rasulullah SAW untuk menetapkan keesaan Allah, untuk menetapkan tentang kenabian Nabi Muhammad SAW selain Al-Quranul Karim. Akidahnya para sahabat yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Eh, mereka menetapkan apa adanya yang sudah ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Tidak mengada-ada akidah yang baru wala arafa adun minhum syai'an minaturukil kalamiyah wala masail al falsafah tidak ada seorang sahabat pun yang mengenal metode ahli kalam ataupun kelompok filsafat Makanya para ulama ahli sunnah wal jamaah sepakat untuk mencela ilmu kalam dan ilmu filsafat. Ilmu kalam, ilmu filsafat bukan dari Islam, namun dari orang-orang kafir, filosof ya Yunani ataupun Romawi. Ini sudah kita jelaskan. Pertama kali yang mendatangkan bid'ah ini adalah al-khalifah al-ma'mun pada zaman uh, al-Imam Ahmad rahimahullah taala. Eh sampai-sampai ah, Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah mengatakan la yang ma fa'ala ma'mun. Allah tidak akan pernah melupakan apa yang diperbuat oleh al-ma'mun karena dia yang mempelopori masuknya akidah al-kalam atau akidah filsafat ke dalam tubuh kaum muslimin sehingga mencerebrekan kaum muslimin menjauhkan kaum muslimin dari akidah al-sunnah wal jamaah sudah kita sampaikan di antaranya pada waktu itu imam atau al-khalifatul ma'mun meminta kepada negara Romawi untuk ekspor ya atau makmun ingin mengimpor kitab-kitab filsafat. Kemudian Raja Rome pada waktu itu bermusyawarah dengan para pakar-pakar mereka, eh, rahib-rahib mereka, semuanya tidak setuju untuk mengekspor kitab-kitab filsafat ke negeri kaum muslimin pada waktu itu kepada makmun. Namun ada salah satu pendeta mereka atau rahib mereka yang mengatakan kirim saja karena tidaklah kitab-kitab tersebut masuk ke dalam kelompok manusia kecuali akan merusak mereka. Maka mereka pun apa? Mengirimkan kitab-kitab filsafat tersebut ke dalam tubuh kaum muslimin, ke negeri kaum muslimin, kepada Al-Khalifah Al-Ma'mun. Kemudian Al-Khalifah Al-Ma'mun menerjemahkannya ke dalam bahasa Arab. Ya, Kemudian kaum muslimin pun banyak membaca dan sebagian mereka terpengaruh dan pada waktu itulah muncullah akidah yang sesat yang mengatakan Al-Qur'an makhluk yaitu yang dipelopori oleh kelompok Al-Mu'tazilah. Itu awal muasal munculnya ilmu filsafat di dalam tubuh kaum muslimin. Yang pertama sekali lagi mempelopori adalah Al-Khalifah Al-Ma'mun. Wa sayati aidan fi kalami Abil Mudhafar Sam'ani dan akan disampaikan juga ucapan Imam Abu Mudhafar Sam'ani pada halaman 16 nanti kalau fi bayani fasadi tariqatil mutakalimin ya Imam Abu Abu Mudhafar Sam'ani menjelaskan tentang kesesatan metodenya ahli kalam kata beliau wa kana mimma amara bi tablighihi at-tauhid di antara perintah Allah kepada Rasulnya yaitu perintah untuk menyampaikan at-tauhid Rasul SAW diperintahkan untuk menyampaikan semua syariat Allah Subhanahu wa taala. Khususnya apa? At-tauhid. Eh, masalah qadul hajat saja, buang hajat saja Rasul menjelaskan dengan sejelas-jelasnya apalagi masalah at-tauhid. Bal huwa aslu ma umira bihi. Bahkan itu adalah pondasi itu adalah landasan, itu pokok dari perintah Allah yang Rasul SAW diperintahkan untuk menyampaikannya. Eh, maka sungguh salah kalau ada dai yang ketol menyampaikan masalah fikih akhlak, namun lupa dengan pokok daripada syariat Allah, syariat Nabi Muhammad SAW yaitu at-tauhid, khususnya tauhid asma wa sifat falam yatruk syai'an min umriddin usulahu wa qawaidahu wa sara'iahu illa ballaghahu Rasul SAW tidak menyisakan, tidak meninggalkan sedikit pun dari urusan agama, baik masalah akidahnya, eh, masalah tauhid, iman, syariat, kecuali Rasul telah apa? sampaikan semuanya. Apalagi kalau kita ingat ucapan Abu Dzar Al Ghifari radhiyallahu anhu beliau mengatakan tarakana Rasulullah SAW wa mata'irun yuqallibu janahi fil hawa illa wa qad bayyana lana anhu ilman tidaklah Rasul meninggal dunia melainkan eh tidaklah seekor burung terbang dengan kedua sayapnya di udara kecuali telah dijelaskan ilmunya kepada kami oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau membacakan hadis riwayat Tabrani yang sahih, Rasul mengatakan mabak ya syai'un yuqarribunal jannah wa wa yubaidu illa lakum tidak ada sesuatu pun yang tersisa dari urusan agama ini yang mendekatkan ke dalam surga, menjauhkan dari api neraka, kecuali semuanya dijelaskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya sudah apa? Komplit. Ayat dari A sampai Z-nya Islam sudah sempurna. Makanya Allah turunkan ayat yang berbunyi apa? Apa? Al-yawma akmatu dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Kemudian Rasul SAW ketika hajatul wajah, haji perpisahan, yang setelah itu Rasul meninggal dunia, Rasul mengatakan kepada para sahabat, Ala hal tuh, apakah aku hai para sahabat telah menyampaikan syariat Allah kepada kalian semuanya? Para sahabat mengatakan, bala. Kemudian Rasul mengisarkan ke atas langit. Ini menunjukkan Allah ada di atas langit. Kemudian Rasul mengatakan, Allahumma syahad. Ya Allah, saksikanlah. Ya Rasul mengisarkan ke langit, kemudian mengisarkan kepada para sahabat, Ya Allah, saksikanlah bahwa si para sahabat menyatakan aku telah menyampaikan semua ajaran agama ini, apalagi masalah akidah. Summa lam yad'u ilal istidlal bima tamassaku bihi al jauhar wal ard. Kemudian Rasul pula tidak pernah menyampaikan masalah ilmu kalam. Eh, seperti kata-kata al-jauhar, al-arad. Ini istilah-istilah adil kalam. Al-jauhar maksudnya seperti jisim tadi. Al-arad maksudnya sifat. Ini istilah-istilah adil kalam. Wala yujad anhu wala an alim min ashabihi min dalik harfun wahidun fama fauqahu. Tidak ada satu riwayat pun dari Rasul, dari para sahabat Rasul SAW eh, tentang ucapan-ucapan ahli kalam tersebut. Seperti tadi jihad, al-ardu, al-jauhar, al dan sebagainya. Fa'urifa bidalik annahum dahabu khilafa madhabahum. Maka dari sinilah kita mengetahui bahwasanya para sahabat itu menyelisihi ahli kalam. Entah Jahmiyah, entah Mu'tazilah, entah Asy'ariyah. Eh, contoh tadi, tidak ada seorang sahabat pun mentakwil istawa dengan istaula. Istiwa dengan kata-kata Allah menguasai ars. Tidak ada. Ini menunjukkan bahwa itu adalah takwil yang batil. Sekarang mana yang lebih pintar, lebih pandai dalam masalah akidah, masalah agama, sahabat atau kaum Asy'ariyah? Dan ya para sahabat Rasulullah SAW yang mereka langsung menimba ilmu agama ini dari Rasulullah SAW. Maka kalau tidak ada riwayat sahabat mentakwil seperti itu, itu bukti kesesatan kelompok-kelompok yang mentakwil sifat-sifat Allah tersebut annam dabu khilafah madhabihim wa salaku ghara sabilihim para sahabat menyelisihi jalannya Jahmiyah, jalannya kelompok Mu'tazilah, Asy'ariyah bitariqin muhdatsin mukhtara yang mereka ahli kalam, ahli bidah, mereka membuat jalan-jalan yang baru dalam urusan agama. Lam yakun alaihi Rasul sallallahu wal ashabu radhiyallahu anhum. Tidak dicontohkan Rasul ataupun para sahabat Rasul sallallahu. Wa yalzam min sulukihi al-aud ala salaf bita'ni wal qadah yang mana metode ahli kalam metodenya ahli bid'ah itu terdapat pelecehan kepada Rasul dan para sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Eh, ketika Rasul mengatakan, eh Allah sama, Ketika Rasul memahami Ar-Rahman Al-Sawa Allah di atas langit, demikian pula para sahabat. Kalau ada yang menyelisih Rasul dan para sahabat tentang hal ini, maka seolah-olah mereka mengatakan kami lebih tahu daripada Rasul SAW. Kalau mereka mengatakan Allahu a'lam, Allah yang maha tahu tentang makna sifat Allah tersebut, maka seolah-olah Pak Rasul tidak mengajarkan makna daripada sifat-sifat tersebut. Ini pelecehan terhadap Rasul dan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Eh, makanya ketika para sahabat Rasulullah SAW mendapati sekelompok orang berzikir jama'i, yaitu Abdul Mas'ud mendapati mereka berzikir jama'i, Abdul Mas'ud mengatakan, "Wahai hakum ya umat Muhammad, eh, celaka kalian wahai umat Muhammad yang berzikir jama'i tersebut." Hadis ya bulan tabla. Pakainya Rasul masih belum usah. Wa aniyatul lam tuksar. Rasul masih belum pecah. Namun kalian sudah membuat apa? Bid'ah yang yang baru. Kemudian kata beliau, "Innakum la'ala hudan au innakum la'ala hudan ahda min milati Muhammad sallallahu au muhtadil dalalah." Kalian ini punya dua kemungkinan. Yang pertama mengaku lebih pintar, mendapatkan petunjuk lebih dari Rasulullah SAW, atau memang sengaja kalian membuka pintu apa? Kesesatan. Inilah pelaku kebitahan merasa apa? Lebih pintar daripada Rasulullah SAW. Kalau mereka tidak merasa lebih pintar daripada Rasulullah SAW, cukup apa yang diajarkan Rasulullah SAW, mereka apa? Pegang, erat, mereka ikuti, mereka apa? Jalani. Kalau mereka membuat yang baru, berarti apa? Mengatakan Rasul masih belum apa? Belum menyampaikan semuanya, Rasul masih belum menguasai semuanya. Naudzubillah min dalik. Kemudian kata beliau, wanisbatum ila qillatil ma'rifah wasyibai dan kaum ahli bid'ah terutama dalam masalah akidah mereka menisbatkan kepada para salaf itu kilatul ma'rifah, kurang paham. Ya, ketika mereka mentakwil istawa dengan istaula, tangan dengan kekuasaan, seolah-olah mereka mengatakan, iya dahulu para sahabat itu belum apa, belum paham takwil seperti kami yang mentakwilkan. Ini terdapat apa pelecehan kepada para salafus saleh. Falhadar dengan istighal bi kalamihim wal iktirar bima kolati. Maka waspadalah wajib kita menjauhi ahli kalam, ucapan-ucapan ahli kalam dan makalah-makalah mereka. Fa innaha sari'atut tahafut kasatut tanakut karena itu akan membinasa atau cepat membinasakan dan banyak kontradiksinya, banyak keprimpanannya. Wa qala bil Mudhafar Sam'ani hadza aurajau al-hafidh Ibnu Hajar fi kitabi Fathil Bari fi syarhi qaulil Imam Bukhari bab qaulillahi ta'ala ya ayyuhar rasul baligh ma unzila ilaika min rabbik ucapan Abdul Mudhafar Samai tadi itu dibawakan dinukilkan oleh Al-Hafidh Najjar Asqalani dalam kitab beliau Fathil Bari syarah Sahih Bukhari tentang firman Allah ya ayuhar rasul balik ma unzila ilaika min rabbik wa rasul sampaikan yang diturunkan kepada rohmu yang disampaikan oleh Rabbmu dari yang disampaikan kepadamu dari Rabbmu. Artinya apa? Rasul telah menyampaikan semuanya kepada kita. Kemudian dinukilkan di situ ucapan seorang ulama tabi'in yang bernama Al Hasan Al Basri rahimahullah sudah mengatakan laukana mayakul ja'd hakon la balaghun nabi sallallahu Seandainya ucapan ja'd bin dirham itu baik benar maka Rasul yang akan menyampaikannya terlebih dahulu. Demikian pula kita katakan seandainya seandainya ucapan asaria dalam mentawil sifat-sifat Allah itu benar, Rasul yang akan apa? menyampaikannya terlebih dahulu. Ya, karena masalah agama ini sumbernya Rasul SAW. Eh, kalau ada yang menyampaikan setelah Rasul dari ibadah, akidah, maka seolah-olah Pak Rasul tidak menyampaikannya. Wajad bidirham huwa muasis mazhabil jamiah. Adapun siapa Ja'ad bin Dirham, ini sudah kita pernah sampaikan, dia adalah pelopor mazhab Al-Jahmiyah. Ada istilah dari para ulama, kelompok Jahmiyah itu memiliki silsilah keturunan yang mana eh bapaknya adalah seorang Yahudi. Siapa yang hafal? Ya, lima tokoh Jahmiyah. Ini sering kita sampaikan. Yang diistilahkan oleh para ulama dengan silsilah khasyabiyah Ada yang apa? Terserah, mau jadi atas, dari bawah. Dan ada yang apa? Eh, ya, saya ulangi, silsilahnya kelompok Jahmiyah yang pertama dari bawah, ya dalam artian yang paling mutakhir yaitu yang pertama Jam bin Sofwan. Dia berguru kepada Ja'ad bin Dirham. Kemudian dia berguru kepada Aban bin Sam'an. Aban bin Sam'an belajar kepada Talut. Talut belajar kepada Labid bin Al-Aqsam al-Yahudi yang pernah menyihir Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Silsilahnya Syiah Rafidah kepada Yahudi demikian pula Al-Jahmiyah. Makanya banyak para ulama mengkafirkan Syiah Rafidah dan kelompok Al-Jahmiyah. Ya. Ja'ad bin Safwan, Ja'ad bin Dirham, Aban bin Sam'an, Talut, dan Labid bin Al-Asam Al-Yahudi. Adapun Ja'ad bin Dirham ini sudah pernah kita kisahkan bagaimana dia dipenggal lehernya oleh seorang gubernur di Kufa yang bernama siapa? Khalid bin Abdullah Al-Qasri pada Idul Adha. Yes. Eh, kaum muslimin menyembelih sapi, mungkin kambing atau unta. Pada waktu itu gubernur Kufa yang bernama Abdullah Khalid bin Abdul Qasri menyembelih Eh, ya yang lebih sesat daripada binatang ternak yaitu Ja'ad bin Dirham karena dia punya akidah Allah tidak berbicara dengan Nabi Musa dan Allah tidak menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Ini adalah Ja'ad bin Dirham, pelapor Madhab Al-Jahmiyah. Wa nusib Al-Jahmiyah ila Jam bin Sofwan Kenapa Jahmiyah itu dinisbahkan kepada Jam bin Sofwan padahal yang melapor mempeloporinya sebetulnya Ja'ad bin Dirham li'anna alladhi hadal madhab al-batil wa Karena Jami Sofan yang banyak berjasa dalam menyebarkan ajaran Jahmiyah. Di antara ajarannya apa? Menafikan, menolak nama dan sifat Allah. Kelompok Jahmiyah mengatakan Allah tidak punya nama, tidak punya sifat. Kemudian mereka mengatakan surga dan neraka tidak kekal. Ya, iman itu hanyalah makrifat mengenal Allah itu akidahnya kelompok Jahmiyah yang banyak dikafirkan oleh para ulama di sunnah wal jamaah. Namun sekali lagi Jad bin Dirham itu gurunya Jam bin Namun mengapa dinisbahkan kepada Jam bin ajaran ini? Karena Jam bin lebih banyak berjasa dalam menyebarkan akidah Jad bin Dirham tersebut. Wa aku kama Al-Hasan Al-Basri Aku katakan sebagaimana kata Imam Hasan Basri, "Lau nama Yakulu ala al wa Geru min al-mutakallimin haqqan la balagha Rasul sallallahu Seandainya apa yang diucapkan oleh Asy'ariyah, kelompok Asy'ariyah itu benar atau yang lainnya dari kelompok al-kalam, maka sungguh Rasul yang akan apa? menyampaikannya. Namun kalau kita tahu Rasul tidak menyampaikannya, itu bukan kebenaran, namun itu kebatilan. Ya, saya rasa cukup apa yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini kita insya Allah lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Allahu a'lam. Masya Allah, satu lembar. Ya tolong kalau bisa ya ringkas saja biar tidak banyak makan waktu. Ini berkaitan dengan ya sekelompok orang yang hasad yang mentahdir televisi Roja dan UVTV dan seterusnya. Ya kita katakan kul mutu bi ya matilah kalian karena apa kemarahan kalian. Kita katakan bahwasanya mereka-mereka yang mentahdir TV-TV tersebut ini adalah orang yang hasad iri dengki yang mana para ulama ya sudah banyak merekomendasi televisi tersebut ya Syekh Salih bin Fauzan demikian pula Syekh Abdul Razak Rasul Abbad Syekh semuanya para masayah salafin yang datang dari kita eh mereka tidak ada yang mentahdir televisi roja dan sebagainya ya maka sekali lagi jangan menghiraukan ucapan orang yang hasad dan dengki memang inilah di dunia sebagaimana kata orang Arab inna likulli haqqin jahidah setiap kebenaran pasti ada orang yang menentangnya sebagaimana inna likulli nikmatin hasidah eh, sebagaimana setiap nikmat pasti ada orang yang yang hasad ya yang tidak mau adanya majlis taklim seperti ini hanya ya, ada demikian pula yang tidak mau TV Raja mentah, di TV Raja ada banyak Eh, namun jangan apa biarkan antum bingung dengan eh, gonggongan orang-orang tersebut biarkan eh, ya mereka menggonggong kafilah tetap apa berlalu ya, apalagi sekali lagi manfaatnya luar biasa. Dakwah salafiyah tersebar di mana-mana di antaranya bifadlillah kemudian dengan adanya fasilitas tersebut, media-media tersebut. Ini suatu hal yang sangat menggembirakan sebetulnya bagi yang masih punya fitrah salimah. Ya, apalagi sekali lagi majelis seperti ini masya Allah ya dibacakan akidah sunnah wal jamaah kalau ada orang yang benci ada orang yang mau membubarkan ini orangnya apa tidak waras ya sebagai apalagi radio TV Roja yang manfaatnya sampai seluruh apa pelosok tanah air ya kita sekali lagi majelis seperti aja masya Allah bermanfaat atau tidak bagi antum ah Gak, gak manfaat, nggak mungkin antum datang ke sini. Ya, Alhamdulillah, bismillah, Ini manfaatnya sangat luar biasa. majelis seperti ini luar biasa. pengen tidak apa? Menambah iman kepada kita. Apalagi seperti di Firaja yang sekali lagi manfaatnya bagi seluruh tanah air kita. Kalau ada yang membencinya, mentahdirnya, ya sekali lagi orang yang tidak tidak waras. Ya, antum apa? Yang waras? Ya. Apakah dengan hal ini manhaj salaf atau salafiyun memiliki cabang-cabang? Ya, salaf satu. Ya, manhaj salaf satu Cuma ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Ya, namanya manusia terkadang ada ada hasad. Meskipun ya rupanya sama dengan kita, berjenggot, gak musbil, namun terkadang hatinya ada apa? Konsletnya. Ya. Seperti kajian di sini, ya ada yang juga tidak tidak suka. Namun sekali lagi biarkan ajin menggonggong kafilah tetap berlalu. Berprasangka buruk kepada Allah dilarang. Bagaimana bila kepada diri sendiri? Misal doanya belum dikabulkan karena masih terlalu banyak dosa. Ini bukan termasuk suudon, namun insya Allah termasuk introspeksi diri. Ya, ini banyak musibah menimpa saya. Maka apa? Introspeksi diri. Allah mengatakan, Ya ayuhaladina amanuttaqullah wal tandur nafsum ma Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap jiwa mengoreksi apa yang akan dia pergunakan, dia jawabkan esok hari di hari kiamat lah. Kata Syekh Abdul masa di dalam tafsirnya beliau, kata beliau hadil ayat aslun fi muhasabatil abdi nafsahu. Ayat ini merupakan pokok landasan dalam seorang hamba mengintrospeksi apa dirinya. Mengapa saya kok sulit menghafal Al-Quran misalnya. Oh karena saya sering berlebuat dosa maksiat. Mengapa saya tidak bisa sholat malam? Karena mungkin siang harinya saya berbuat maksiat. Kenapa masih banyak musibah? Oh, karena saya masih banyak maksiat. Introspeksi diri. Jangan menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Kita memperbaiki yang keliru tadi. Bagaimana sebenarnya hukum kajian ilmu yang diselenggarakan di hotel atau tempat wisata seperti yang sekarang marak sedang marak sekarang. Tidak ada larangan untuk kita apa mengadakan majlis ilmu di mana saja kita apa berada. Ya, selama nggak dibayi dengan nyanyian dan musik, ya di diskotik kita mengadakan majlis ilmu. Sana joget kita apa? Ya benar. Namun kalau tempatnya ya jauh dari hal tersebut, tidak ada masalah. Wallahu taala alam. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada kajian malam ini mudah-mudahan manfaat. Aku qouli wa akhu da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.